وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ikhwani Fiddin A'azzani Allah wa iyyakum jami'an Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini Seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kitab Alam Sunnah Al-Mansurah kita sudah sampai pada pembahasan Al-Iman Billah Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun pertama dari rukun-rukun eh, rukun-rukun iman. Ya, rukun pertama dari rukun-rukun iman adalah al-imanu billah. Kita sudah jelaskan apa maksudnya al-imanu billah yaitu at-tasdiqul jazim min samimil qalbi biwujudihi tabaraka wa ta'ala pembenaran yang teguh yang mantap dalam lubuk hati dari lubuk hati yang paling dalam akan keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang hakiki yang memiliki wujud yaitu keberadaan. Ini merupakan dasar iman. Dan ini yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang dahri atau penganut paham ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan dari kalangan orang-orang musyrikin. Ya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki wujud zat dan dia ada. Adapun orang-orang ateis tidak meyakini keberadaan hakikat eksistensi dari zat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka dalam hal ini berbeda-beda dan ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang mengatakan bahwa Allah tidak ada sama sekali, Tuhan tidak ada. Ada yang mengatakan seperti ulatul jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah hanyalah ada dalam pikiran atau sesuatu yang terlintas dalam pikiran manusia saja. Tidak ada wujud dan hakikatnya. Kedua-duanya ini sama, ya sama eh, apa namanya kandungan pemahamannya atau kandungan keyakinannya, yaitu sama-sama meyakini bahwa wujud Allah itu atau zat Allah itu tidak ada. Demikian yang Jadi merupakan asas iman yang paling dasar adalah meyakini keberadaan atau eksistensi zat Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini keberadaan atau eksistensi zat Allah Subhanahu wa taala ini mengharuskan kita untuk meyakini tiga jenis tauhid yaitu tauhid ilahiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemarin atau pada uh, yang lalu kita telah membahas tauhid ilahiyah. Apa itu tauhid ilahiyah? Kita telah jelaskan bahwa tauhid ilahiyah adalah ifradullah azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadah az-zahirah wal batinah mengesahkan Allah dalam semua eh, jenis-jenis ibadah yang dilakukan oleh manusia, lahir maupun batin, ucapan maupun amalan, dan menafikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, siapapun orangnya, apapun bentuknya dan wujudnya. Nah, kemudian kita telah menjelaskan lawan dari tauhid ilahiyah ini, sesuatu yang bertolak belakang dan tidak akan bisa bertemu dan tidak akan bisa bercampur dalam satu tempat, dalam satu hati. Lawan dari tauhid rububiyah, eh, uluhiyah yaitu asyirku. Ya, soal yang ke-45 ini soal yang terakhir yang kita bahas kemarin yaitu ma huwa tauhidil ilahiyah. Apa lawan dari tauhid ilahiyah? apa yang menjadi lawan dari tauhid ilahiyah? Jawabnya adalah dzikru asyirku. Lawannya adalah syirik. Wa huwa nau'ani. Syirik ada dua dua macam atau dua jenis. Syirkul akbar yunafi ibil kuliah. wa syirkul asghar yunafi kamalahu. Ada syirik akbar yang menafikan yang menghapus tauhid ilahiyah itu secara keseluruhan, secara total, yaitu menggantikan tempatnya dan menyingkirkan tauhid ilahiyah dalam hati seseorang. Ini syirkun akbar. Dan syirkun asgar yang menafikan atau yang menyebabkan berkurangnya kesempurnaan tauhid. Yaitu tidak menyingkirkan tauhid rububiyah dalam hati seseorang hanya saja mengambil ruangnya ya menyempitkannya dan mengurangi kesempurnaannya. Allah Nah, itulah eh, eh, syirik yang menjadi lawan dari tauhid ilahiyah. Nah, kita akan melangkah, kita akan membahas poin yang ke-46 pada hari ini yaitu Thank <laughs> you. soal yang ke-46 yaitu mahwa sirkul akbar. Apa itu sirkul akbar? Tadi sirkul akbar telah kita jelaskan secara global yaitu syirik yang menafikan tauhid secara keseluruhan yaitu yang menghapus tauhid secara keseluruhan menggantikan tempatnya yang menyingkirkan tauhid dari hati syirkun akbar atau mahu huwa syirkul akbar? Jawabnya adalah huwa ittiqadul abdi min dunillahi niddan yutawihi birabbil alamin. Yaitu seorang hamba yang mengambil tandingan, lawan, bandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala dari selain Allah Subhanahu wa taala dan menyamakannya dengan Rabbul Alamin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhu kahubbillah. Dia mencintai tandingan itu seperti dia mencintai Allah wa yakhsyahu khasyatillah. Dan dia takut kepadanya seperti ia takut kepada Allah wa yaltaji ilaihi dan dia memohon mengharap kepadanya wa yad'uhu berdoa kepadanya wayakhafuhu dan takut kepadanya wayarjuhu serta mengharapkannya wayarghabu ilaihi dan cenderung condong kepadanya wayatawakkalu yatawakkalu alaihi dan dia bertawakal kepada tandingan itu au yuti'uhu fi ma'siyatillah atau dia mentaati tandingan-tandingan itu dalam berbuat maksiat kepada Allah atau yattabi'uhu ala ghairi mardhatillah mengikutinya pada perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala atau selainnya. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni seorang hamba yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dan mengampuni dosa-dosa duna zalika dun yaitu al adwan yang lebih rendah yang di bawah tingkatannya dari syirik ini yaitu dosa-dosa selain atau di bawah syirik ini menunjukkan bahwa syirik yang tertinggi ya kata firman Allah Subhanahu wa taala duna zalika menunjukkan bahwa Dosa-dosa selain syirik itu berada di bawah syirik. Tidak ada dosa yang lebih tinggi ya daripada syirik asyirku billah. Ya, daripada asyirku billah. Adapun dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini tidak digolongkan sebagai hakikat dosa, tapi penyebab dosa. Ya, penyebab dosa ya yang paling tinggi adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, banyak penyebab-penyebab dosa tapi penyebab dosa yang paling tinggi adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena inilah sebab seorang hamba jatuh dalam dosa yang paling besar yaitu asyirku billah. Demikian memadukan antara ya, uh, dosa yang terbesar dan sebab ya, terbesar ya, terjadinya sebuah dosa. Ya, sebab terbesar adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Inilah penyebab terjadinya dosa yang paling besar yaitu asyirku billah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala duna zalika menunjukkan bahwa dosa-dosa yang lain itu di bawah ya, tingkatannya di bawah syirik. Ya tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Dari situ jelaslah dapatlah kita simpulkan bahwa seorang hamba harus kuat tenaga berupaya agar memastikan dirinya tidak berada dalam lingkaran dosa syirik ini. Memastikan bahwa dirinya tidak masuk dalam lingkaran dosa syirik. Bagaimana cara memastikannya? Ya tentu dia harus mengetahui hakikat itu. Dia harus tahu batas lingkarannya hingga dia bisa menempatkan diri di luar lingkaran itu dan tidak masuk ke dalamnya. Ini merupakan satu konsekuensi logis yang tidak bisa tidak. Ya, seorang harus memastikan dirinya berada di luar lingkaran syirik. Maka dari itu di sini ya kita akan jelaskan ya, ya e, beberapa hal yang berkaitan dengan dosa syirik. Demikian juga teman Allah Subhanahu wa taala Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga. Artinya Allah Subhanahu wa taala halangi dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari surga dan tempatnya adalah neraka. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama'." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah seolah-olah dia jatuh tersungkur dari langit. Fatasqafuhu tayr. Lalu dia disambar oleh burung, seekor burung, au tahwi bihirrih fi makanin sahih. Atau ia dibawa terbang oleh angin ke tempat yang jauh. Ini menunjukkan kondisi orang yang berbuat syirik kepada Allah wa iyyakum jami'an. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah agar mereka menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan hak hamba atas Allah, eh, yang pasti Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak berbuat syirik yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang datang kepada Allah tanpa membawa dosa syirik dan hadis ini ada di dalam kitab Sahihain demikian itu nifidin Allah wa iyyakum jami'an baik nah di sini kita akan menjelaskan hakikat dari syirik itu secara ringkas ya definisinya dan bahaya-bahayanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan jadi dalam kitab Al-Istiqamah wa aslu syirki an ta'til billahi makhluqatihi fi ba'di ma yastahiquhu wahdahu asal syirik adalah engkau menyamakan Allah engkau menyamakan makhluk-makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Antadil antusawi Bila makhluqatihi. Engkau menyamakan makhluk-makhluk Allah dengan Allah Subhanahu wa taala fi ba'di ma pada perkara-perkara yang hanya berhak bagi Allah semata. ma yastahiquhu fi ba'di ma yastahiquhu wahdahu. Pada perkara-perkara yang hanya berhak bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang hanya berhak bagi Allah semata yaitu disembah diibadahi apa yang hanya berhak bagi Allah semata bagi Allah semata yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang menurunkan manfaat dan mudar, Allah yang menurunkan angin mengatur eh, menurunkan hujan ya menerbangkan angin ya yang menghidupkan yang mati yang yang mematikan yang hidup yang masukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Ini adalah perkara yang hanya berhak bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita harus tetapkan itu bagi Allah semata dan menyamakan makhluk di dalam sebahagian perkara-perkara ini itulah dia hakikat dari syirik. Misalnya kita menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala Ya kita meyakini ada selain Allah yang bisa menurunkan manfaat dan menolak mudarat. Ini artinya kita menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang hanya berhak bagi bagi dia semata. Fa innahu lam yahdil ahadun billahi syai'an minal makhluqat fi jami'il umur. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya dalam seluruh perkara-perkara itu. Faman abada ghairahu wa tawakkal alaihi fa huwa musyrikun bihi. Maka siapa saja yang menyembah selain Allah dan bertawakal kepada selain Allah itu, maka dialah orang musyrik. Ya, fa huwa musyrikun bihi. Dialah orang yang telah menyekutukan Allah. Dialah orang yang telah berbuat syirik. Dalam hal ini Ibn Qayyim al-Jauziyah di dalam nuniyahnya yaitu Baik Sa'ir nuniyah e, Ibn Qayyim al-Jauziyah dia mengatakan wasyirku fahdarhu fasyirkun zahirun dzal qasami lais dzal qasmi laisa yuqabilul ghufran dzal qismi laisa yuqabilul ghufran wa huwa ittikhadun nibti lirrahman ayyan kana min hajarin wa min insan yad'uhu wa yarjuhu thumma yaqafuhu wa yuhibbuhu kama habbatir rahman. Ini e, eh, baik syair yang dibuat oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam nuniyahnya. Artinya syirik. Jauhilah syirik. Syirik yang nyata memiliki beberapa bagian yang do, yang merupakan dosa yang tidak terampuni. Laisa yuqabilul ukrat. Yang yang syirik ini merupakan dosa yang tidak diampuni. Wahwa yaitu syirik yang tidak terampuni ini adalah itikadun mithilir rahman mengambil sekutu tandingan-bandingan bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman ayang kana siapapun dia baik berupa hajar batu maupun insan manusia yad'uhu aw yarjuhu thumma yaqafuhu ia ia berdoa mengharap dan takut kepada sesuatu itu wa yuhibbuhu dan mencintainya seperti dia mencintai Ar-Rahman mencintai Allah Subhanahu wa taala demikian itu jadi di sini beliau menjelaskan hakikat dari syirik yaitu ittikhadun nisbilillah menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala wa yaqulu aidan Beliau juga mengatakan wasyirkul akbar. Beliau menjelaskan tentang syirkul akbar. La yaghfirullah illa bitawbah minhu. Dosa yang tidak terampuni diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Wa huwa ayyattakhidha min dunillahi niddan. Yaitu mengambil sekutu, menjadikan mengangkat sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, mencintainya seperti ia mencintai Allah وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين Syirik inilah yang merupakan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin menyamakan Allah Subhanahu wa taala menyamakan alihah musyrikin tuhan-tuhan berhala-berhala yang disembah orang-orang musyrikin dengan Rabbul Alamin. Seperti mereka menyembah Lata dan Uzza Lalu mereka meyakini bahwa Lata dan Uzza ini memiliki hak kuasa yang sama dengan Rabbul Alamin. Ia bisa mengatur rezeki, bisa menolak manfaat dan mudarat, bisa mengabulkan doa, ia bisa mengabulkan permintaan dan lain sebagainya. Bisa memberikan syafaat bagi mereka di hari kiamat, padahal eh, padahal syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik yang dilakukan oleh kaum musyrikin pada waktu itu adalah syirkut tawassul ikhwanifiddin. Syirik di dalam tawassul. Mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah, sebagai perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan dan mengangkat doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka samakan Allah dengan raja. Raja dunia yang tidak bisa langsung berhubungan dengannya kecuali melalui perantara. Nah perbuatan mereka ini dipandang oleh Allah sebagai syirik kita Ya disebut Allah sebagai perbuatan syirik Padahal mereka mengetahui, meyakini ya, Bahkan mereka apabila ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi Mereka jawab Allah yang mereka tahu yang menciptakan mereka adalah Allah. Tapi mengapa mereka menyembah berhala itu? Berhala Lata dan Uzza disebutkan bahwa berhala Lata dan Uzza ini ini adalah orang-orang saleh yang hidup sebelumnya, ya orang-orang yang baik yang biasa melayani berkhidmat untuk para jemaah haji. Lalu setelah dia mati, orang-orang yang menganggapnya soleh, yang memandangnya soleh, membuat berhala ini agar rohnya Ruhnya silasa ini laki-laki yang biasa menumbuk gandum untuk para jemaah haji ini datang ke patung itu. Ya, bisa singgah ke patung itu, lalu mereka bisa berhubungan dengan arwah ini. Dan arwah inilah yang akan ruh suci inilah yang akan mengangkat doa mereka yang memberikan syafaat bagi mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan mereka. Oleh karena itu mereka sangat mengkeramatkan patung Lata ini. Mereka takut bahkan mereka tidak berani menunjuknya dengan terjari telunjuk mereka. Karena ya akan mendatangkan kesialan atau ataupun mudarat, musibah. Demikian. terjadi mereka takut dan mencintai patung itu seperti mereka mencintai dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin pada hari ini yang mengkeramatkan sebahagian kuburan. Ya, kuburan. Lalu mereka meminta di situ, berharap di situ, ya takut kepada kuburan itu dan mencintai kuburan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari mereka untuk keluar dari kuburan itu atau dari makam itu mereka tidak berani membelakanginya. Mereka berjalan mundur. Begitu. Bahkan tidak berani datang dengan berjalan tegak. Harus duduk sambil ngetot lalu berjalan mendekatinya. Demikian mereka mengagungkan kubur itu. Mereka yakini bahwa arwah orang yang mati itu bisa mendengar permohonan mereka dan menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Nah ini adalah hakikat sama persis, bahkan lebih parah lagi daripada syirik yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu. itu, Ya, yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu. Demikian. Hanya saja lambangnya berbeda. Kalau dulu mereka membuat patungnya, maka sekarang mereka tidak buat patung tapi meninggikan kuburan. Yang meninggikan kuburannya memakaikan membuatnya kelambu dan lampu-lampu dan lain sebagainya. Lalu orang-orang datang ke situ. Sama, hampir sama. Ya. Tadi tiga uang bagikan pinang dibelah dua dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Dan keduanya sama. Ya baik si musyrik itu maupun orang-orang yang melakukan hal itu sekarang ini apabila ditanya siapakah yang menciptakan kamu maka kedua-duanya akan menjawab Allah tidak mungkin dia menjawab yang menciptakan aku wali yang ada di dalam kubur ini ya demikian juga orang musyrik tidak mungkin dia mengatakan silata itulah yang menciptakan aku atau uzza itulah yang menciptakan aku tidak ya kedua-duanya sama-sama meyakini Allah lah yang menciptakan mereka Ya namun perbuatan itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan syirik. Walihada qalu li alihatihim finnar. Oleh karena itu mereka berkata kepada Tuhan-Tuhan mereka di dalam neraka, "Allah inna kunna fi dhalalin mubin." Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu berada di dalam kesesatan yang nyata. Iznusawwikum bi rabbil alamin. Karena kami telah menyamakan kamu. Dia berkata kepada berhala-berhala itu pada hari kiamat, yaitu ini adalah perkataan yang bernada penyesalan karena kami telah menyamakan kamu dengan ya telah menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin dengan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syu'ara ayat 97 98. Ma'ikrarihim padahal mereka meyakini berikrar bi anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai' wa rabbuhu wa malikuh bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta segala sesuatu, dialah khaliknya, dialah Rabbnya, dialah pemiliknya. Wa anna alihatahum la takhluqu wa la tarzuq. Dan bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu tidaklah menciptakan dan tidak juga memberi rezeki. Wala tahyi wala tuhyi wala tumit. Tidak menghidupkan dan tidak mematikan. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim menantang Namrud berdialog Ya. Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya Rabbku adalah Rabb yang menghidupkan dan mematikan. Namun Namrud berusaha untuk mengelak dari inti permasalahan. Nah ini biasa ahlul batil biasa lari dari inti permasalahan. Ya tidak ya apa namanya tidak uh, fokus kepada apa yang dibicarakan. Dia berusaha melakukan hidayah, yaitu lari dari permasalahan dengan mengatakan aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya tentunya Namrud tahu apa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Tapi dia sengaja mencari atau menakwil dengan takwil yang batil. Dia mengatakan aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, apa yang dia maksud menghidupkan dan mematikan? Yaitu membiarkan orang lain hidup, membiarkan seseorang hidup dan membunuh seseorang. Ini dia katakan menghidupkan dan mematikan. Kalaulah itu yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, tentu tidak ada Ya tidak ada bedanya dia dengan yang lainnya. Yang lainnya juga bisa demikian. Yang membiarkan orang lain hidup dan membunuh orang lain itu bukanlah suatu perkara yang hebat. Jadi bisa dilakukan oleh Namrud dan siapa saja. Nah demikian akan efektif. Jadi dia lari ya dari jawaban. Dia lari dari pembicaraan. Jadi mereka tahu ya bisa sih bahwa Tuhan Tuhan ini tidak menghidupkan dan tidak mematikan. Wa inna makanat hadhihi taswiyah fil mahabbah wa ta'zim wal ibadah. Jadi penyamaan itu dalam hal apa? Ya penyamaan yang mereka lakukan antara berhala, antara tuhan-tuhan yang disembah itu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Itu dalam hal al-mahabbah wa ta'zim wal ibadah. Di dalam hal cinta, pengagungan dan i, ibadah. Ya, ta'zim, pengagungan, ibadah. Wal khauf, takut. Dia takut seperti dia takut kepada Allah bahkan lebih takut lagi. Ya. Dia takut lagi. Dia takut berbuat maksiat di hadapan berhala itu. Ya, dia takut berkata dusta di hadapan kuburan itu atau makam itu. Baik-baik dia. Ya. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, dia berani berkata dusta, berani berbuat dosa dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka lebih takut kepada berhala itu daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menyamakan saja itu dipandang sebagai syirik. Bagaimana pula dengan e, lebih mengagungkan, ya lebih cinta, lebih takut ya, kepada berhala-berhala itu. Kama huwa halu aktsari musyrikil alam. Sebagaimana ini merupakan kondisi kebanyakan kaum musyrikin di dunia ini. Ismail Ad-Dahlawi, Syekh Ismail Ad-Dahlawi mengatakan Inna hakikat syirki Sesungguhnya hakikat syirik itu adalah ayat yang insan bikilalin wa amalin Allah bidadihi al-aliyah. Hakikat syirik adalah seorang insan melakukan satu perkara atau satu amalan ya yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu dia menisbatkan satu perkara atau perbuatan atau amalan, perbuatan yaitu khusus yang mana hal itu khusus bagi Allah, bagi zatnya yang maha tinggi. Seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur rezeki, mengetahui perkara gaib. Itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala la ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Jadi jika ada seorang insan <coughs> menisbatkan kepada dirinya bahwa dia tahu perkara gaib, ini hukumnya dia telah jatuh syirik subhanahu Ya, karena itu dikatakan ya para tukang ramal itu musyrik. Ya, jatuh kepada dosa syirik. Karena dia mengaku bahwa dia tahu perkara gaib kepada Wajah Wajahlah syiaran lil ubudiyah. Lalu dia jadikan itu sebagai syiar ubudiyah. Seperti sujud kepada seseorang selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah. Dan sudah orang menyembelih untuk apa? Untuk jin-jin yang menguasai tempat-tempat tertentu. Ya, jin menempati tempat-tempat tertentu. Ya, kerajaan mereka di lautan. Ya, kerajaan jin di lautan. Iblis ya sebagai apa namanya? ketua atau kepala jin yang durhaka. Ya, kerajaannya di lautan, arasnya sehingga sananya di atas laut. Dia mengirim pasukan-pasukannya ke berbagai tempat dan tempat yang disukainya adalah diantaranya apa? WC, tempat-tempat yang kotor. Jadi jin menempati tempat-tempat tertentu. Ya, sebahagian orang dahulu sebelum datang Islam, apabila menyinggahi tempat-tempat tertentu, mereka minta perlindungan kepada jin-jin ini. Dan jin-jin itu kadangkala membuat syarat, yaitu harus menyembelih hewan-hewan tertentu. Kenapa syarat ini mereka buat? agar manusia jatuh kepada satu dosa yang besar yaitu syirik. Allah sering menggandengkan ya Allah menggandengkan di dalam kitabnya antara salat dengan zabah, penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar inna salati wa nusuki. Nah, kalaulah jin itu misalnya sekarang ini ya menyuruh manusia itu sebagai syaratnya harus sholat kepada selain Allah mungkin nggak ada yang tertarik berbuat syirik. Ya, misalnya ada insinyur disuruh buat jembatan di tempat tertentu. Kata orang setempat, ya seperti hadis jubah itu, nggak boleh buat apa-apa di sini sebelum menyembelih. Ini syarat dari dari jin. Karena jin buat syarat menyembelih. Karena kalau dibuat syarat kamu harus sholat di sini menyembah jin, mungkin nggak ada yang tertarik untuk buat syirik. Maka jin mengalihkan kepada ibadah yang lain yang tidak kalah parahnya, yang tidak kalah dahsyatnya daripada sholat menyembah selain Allah. Yaitu apa? Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disembelihnya lah ya hewan atau sejenisnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jatuhlah dia dalam syirkun akbar demikian ikhwan Katsir ya adzabah wan nazar lahu wal istighatsah bihi ya bernazar untuk selain Allah dan beristighatsah untuk uh, kepada selain Allah Subhanahu wa taala wa yusbihu al insanu bihi musyrikan dan dengan amalan-amalan itu seorang musyrik menjadi eh, seorang uh, insan menjadi seorang musyrik wa in kana ya'taqid أن هذا الإنسان أو الملك أو الجن الذي يسجد له وينذر له ويذبح ويستجيب به من دون الله شأنا وأن الله هو أول awal Walaupun orang itu meyakini bahwa jin itu atau sembahannya itu yang dia sujud kepadanya, bernadar untuknya, menyembelih untuknya, berseteru kepadanya, ya hanyalah sebagai syana hanyalah sebagai syarat sebagai perantara, sebagai wasilah. Wa annallahu wal khaliq dan yang menciptakannya hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dia jatuh dalam dalam perbuatan asyirku ikhwanifidin. Azan Allah wa iyyakum Baik. Kemudian Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Ali Syekh mengatakan di dalam kitabnya yaitu Ad-Durar As-Saniyah Asyirku qad arrafahu Nabi Syirik itu telah dijelaskan definisinya oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di Tahrifin Jami dengan satu definisi yang sangat lengkap, yang komplit, yang utuh. Kama fi hadis Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala ya Rasulullah ayyu dzambi Wa ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi mengatakan antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan bagi Allah sekutu wa huwa khalaqak, sementara dialah yang menciptakan. la taj'alu lillahi niddan. Dan janganlah kamu jadikan bagi Allah sekutu wa antum ta'lamun, sementara kamu mengetahuinya. Artinya apa? Jangan kamu ambil sekutu tandingan bandingan bagi Allah sementara kamu mengetahui yaitu kamu meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan selain Allah, bahwasanya tidak ada yang menghidupkan selain Allah, mematikan selain Allah, menurunkan rezeki, menurunkan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu jadikan bagi Allah sekutu sementara dialah yang menciptakan kamu. Wanis dan an adalah al-masal was Ya, perumpamaan atau permisalan. Faman sarafa syai'an min al-ibadati ghairillah faqad asyraka bihi syirkan yubtilu tauhid wa yunafihi. Barang siapa yang mengalihkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dia telah berbuat syirik, syirik yang menafikan tauhidnya dan membatalkannya ya yang menafikan tauhidnya dan membatalkannya yaitu yang menghapusnya ya lain asyrafta la yahbatan amaluk jika kamu berbuat syirik maka batallah amalmu ya dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan walau asyrafu la habitu anhum ma kanu ya'malun kalaulah mereka berbuat syirik maka hapuslah apa yang mereka lakukan nah demikian yang Azan ya Allah wa iyyakum dan adapun Syekh Abdurrahman As-Sa'di telah menjelaskan, mendefinisikan, menyebutkan definisi syirik ini sebagai berikut. Beliau mengatakan, "Inna hadda syirkil akbar wa tafsirahu alladhi yajma'u anwa'ahu wa afrodahu. Definisi syirkul akbar, penjelasan yang merangkum seluruh jenis dan bagian-bagiannya adalah ayusriful ayusriful abdu an nau'an au fardan min afradil ibadat li ghairillah yaitu seorang hamba memengalihkan satu jenis atau satu bagian dari ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fakul i'tiqadin au qawlin au amalin sabata annahu mahmurun bihi min asy-syarih fasarafahu lillahi وحده فصرفه lillahi وحده wa tauhidu wa وإخلاص. wa wa ikhlas dia mengatakan tiap akidah keyakinan ucapan maupun perbuatan yang telah sabata yang telah sahih bahwa perbuatan, keyakinan dan ucapan itu diperintahkan oleh syariat, maka mengalihkannya, menunjukkannya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ini merupakan tauhid iman dan ikhlas. Wasarfuhu li ghairihi dan mengalihkannya kepada selain Allah syirkun wa kufrun adalah perbuatan syirik dan kufur. Fa'alaika bihadzal dawid lisyirkil akbar alladhi la yasudu anhu Maka hendaklah engkau memegang teguh atau benar-benar memahami Ya batasan syirik akbar ini karena ini jarak kau temukan di tempat lain. Artinya beliau menjelaskan di sini haddul fasil. Ya haddul fasil artinya batasan yang memperjelas, ya, yang memperinci hakikat dari syirkul akbar yaitu mengalihkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah dan ibadah beliau definisikan dengan segala perkara yang diperintahkan oleh syariat ya larangan hakikatnya perintah itu perintah untuk menjauhinya. Ya, dan itu merupakan ibadah. Ya, dan semua perkara, amalan, ucapan, keyakinan yang diperintahkan oleh syariat ini harus ditujukan kepada Allah dan bagi Allah semata. Itulah dia uh, tauhid, itulah iman dan itulah uh, al-ikhlas. Dan mengalihkannya kepada selain Allah, itulah dia syirkun wa kufrun, syirik dan kekufuran. Demikian Ibn Fiddin. Azami Allah wa iyyakum jami'an. Nah berkaitan dengan khatar syirki Bahaya syirik ya telah kita sebutkan tadi bahwa syirik syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni. Ya. Wa amma khataru hadza syirki wa sana'atu wa sana'atuhu adapun bahaya dari syirik ini Fa'amrun layak fa'alal muwahid adalah perkara yang tidak samar lagi atas seorang muwahid. Ya, seperti ayat yang kita bacakan tadi di dalam eh, di dalam buku ini, yaitu apa? Inna Allah la yasiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini yang pertama. Apa itu? Syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Yang kedua, orang yang berbuat syirik telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi orang syirik adalah orang yang sesat Orang yang berbuat syirik adalah orang yang sesat. Kemudian yang ketiga, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Orang yang berbuat syirik haram atasnya surga dan tempatnya adalah di dalam neraka. Ini yang ketiga. Ayat yang keempat, Allah mengumpamakan orang yang berbuat syirik seperti orang yang terombang-ambing tidak punya arah tujuan di dunia maupun apalagi di akhirat. Karena lawan dari syirik ini yaitu tauhid membuat orang itu dapat petunjuk di dunia dan aman di akhirat. Ya. Innalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah yaitu bertauhid dan tidak mencampur tauhid mereka dengan syirik. Apa kata Allah? Mereka lah yang mendapatkan keamanan yaitu di akhirat dari kekal dalam neraka. Aman tidak kekal dalam neraka ini merupakan keamanan yang paling diharapkan oleh seorang insan di akhirat nanti. Ya, itu aman, tidak kekal dalam neraka, itu aman. Itulah hakikat aman di akhirat. Seorang akan aman di akhirat jika dipastikan bahwa dia tidak kekal dalam neraka. Walaupun masuk neraka, ya masuk neraka. Tapi dia aman. Kenapa dia aman walaupun dia masuk neraka? Hah? Aman dia. Tapi masuk neraka. Allah katakan dia aman. Bukan berarti kita harus masuk neraka. Kalau bisa jangan. Tapi kalaupun seorang muslim muahid ya masuk dalam neraka, Allah golongkan dia sebagai orang-orang yang aman. Kenapa aman? Itu aman ya minal khuludi finnar aman dari kekekalan di dalam neraka. Ya, itu apa namanya keamanan lah kita katakan keamanan. Ya aman dari masuk kekal di dalam neraka itu sudah aman. Demikian. Wahum muhtadun dan mereka mendapat petunjuk di dunia. Ya, orang muahid adalah orang yang paling senang hidupnya di atas dunia karena mereka mendapat petunjuk. Orang yang paling senang hidupnya di dunia adalah orang yang punya arah hidup itu orang yang paling senang hidupnya di dunia. Punya arah hidup. Coba lihat orang yang orang-orang yang tidak punya arah hidup. Hampa hatinya. Entah kemana tujuan hidupnya dia nggak tahu. Di sebagian orang itu materi seperti ini. Khususnya orang-orang yang mengabaikan tauhid di dalam kehidupan mereka. Bahkan terkesan mengenyampingkannya. Ya. Dan lebih memilih mengarah kepada tujuan-tujuan lain di sebagian kaum haraki atau harokat ada yang hampa hidupnya karena tujuan hidupnya apa? Mengejar kekuasaan. Begitu kekuasaan semakin jauh hampa hidupnya. Ada yang putus, gak jelas lah. Ya, nah demikian yang kami Azani Allah wa Ya. Jadi orang yang paling senang hidupnya, orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang eh, orang yang tahu tujuannya. Apa untuk apa dia hidup? Nah, seorang muwahhid adalah orang yang tahu tujuan hidupnya. Ya dia tahu bahwasanya dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Untuk ibadah yaitu untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah-ibadah yang dilakukannya. Jadi dia tahu arah tujuan hidupnya. Nah inilah orang yang mendapat petunjuk di Banifidin. Tidak seperti orang-orang yang berbuat syirik. Allah umpamakan seperti seorang yang tersungkur jatuh dari langit. Disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ya, disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Artinya apa? Itu ungkapan Inilah suatu ungkapan atau satu permisalan orang-orang yang terombang-ambing hidupnya di dunia. Ya, kadang-kadang hatinya nyangkut ke sana, kadang-kadang hatinya nyangkut kemari. Mencintai sesuatu ya selain Allah Subhanahu wa taala seperti dia mencintai Allah dan tentunya dia akan berpisah dengan sesuatu itu. Maka goncanglah hatinya, patah hati, bunuh diri. Ya. Atau orang-orang yang nggak jelas arah tujuan hidupnya, mencintai hartanya, hamba dinar dan dirham, hamba al Nah begitu dinar dan dirham itu ya, lepas dari dirinya atau dia akan berpisah dari dari dinar dan dirham itu dia merasa sangat bersedih dan kesedihan berpisah dari yang ini adalah kesedihan yang sangat menyakitkan ya kesedihan yang sangat menyakitkan ya, karena itu dia mau mati ya mau mati sangat terpisah. Kenapa? Karena akan berpisah dengan apa? Dengan yang dikasihinya dan sangat takut mati. Kenapa? Karena dia takut berpisah dari sesuatu yang sangat dicintainya. Ya, seperti dia mencintai rohnya. Bahkan mungkin tidak seperti itu dia mencintai rohnya. Demikian Ibn Fiddin. Azan ya Allah wa Jadi hatinya terombang ambing. Ya, dan manusia itu dinilai dari hatinya. Jasad ini itu bukan ukuran. Orang bisa tersenyum tapi hatinya menangis. Bukankah demikian? Ya, nah demikian. Dan ada orang yang menangis tapi hatinya tersenyum. Nah demikian. Jadi lahiriah manusia itu bukan ukuran. Manusia dinilai ya ukurannya adalah ha, hatinya. Ala inna fil jasadi mudghah. Apa itu? Al qalbu. Hati manusia itu. Nah demikian. Nah disinilah tempat tauhid ikhwan Nah orang yang hatinya terisi dengan tauhid maka hidupnya menjadi lapang, hidupnya menjadi bahagia, tenteram dia. Apapun yang akan menimpa dirinya, dia senantiasa berserah diri kepada Allah karena gantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada dirinya, walaupun ya tubuh jasad jasadnya tercabik-cabik, tapi hatinya tetap senang. Kenapa? Karena kaitannya, tangkutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia siap dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tauhidnya karena dia tahu bahwa Allah ridho dengan tauhidnya. Nah, demikian itu nifidin. Azan ya Allah wa dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya dan mengamankan dirinya dari kesekalan di dalam api neraka. Ini Demikian kondisinya. Seperti hadis-hadis tentang dikeluarkannya para pelaku dosa besar dari dalam neraka orang yang ada di dalam uh, hatinya sebesar biji darah dari iman, yaitu apa? Tauhid. Itu akan dikeluarkan hingga orang terakhir yang dikeluarkan dari dari neraka. Merangkak, dia sangka surga sudah penuh, tidak ada lagi tempat untuk dirinya. Ya, kemudian itu kisahnya masyur ya disebutkan di dalam uh, riwayat Muslim di konikitin. Azanillah wa Baik. Nah, itu yang ke ketiga ya konikitin, Yang keempat, Ya Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan orang-orang yang berbuat syirik. Baik, jadi khatarus syirki amrun la yakhfa 'alal muwahhid. Bahaya syirik adalah satu perkara yang tidak lagi samar bagi seorang muahid. Fasyirku a'zamu dzunub minallah Allah wa asna'uha. Jadi syirik adalah dosa yang paling besar dan paling keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasyirku huwa zambul wahid alladhi yamtani Allah an maghfiratihi dan syirik merupakan satu-satunya wahid ya zambul wahid wahid bukan wahid wahid satu-satunya dosa yang Allah menolak mengampuni pelakunya dosa-dosa yang lain ya, dalam hadis kutsi ya, walaupun seorang hamba itu datang dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi tapi dia datang tanpa membawa dosa syirik maka Allah sisa saja di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosanya selama dia tidak membawa dosa syirik ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an wa huwa al-mujib lil khulud nar dan dosa syirik merupakan dosa yang menyebabkan mengharuskan seorang itu kekal di dalam neraka seperti yang kita jelaskan tadi maka dari itu berkaitan dengan dosa ini Dosa syirik ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan apa kesimpulannya? Apa kesimpulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari penjelasan yang kita sebutkan di atas? Yaitu apa? Hadis Nabi yang masyur hmm? dari penjelasan yang kita sampaikan tadi tentang bahaya syirik, Nabi menyimpulkan dalam satu hadis yang ringkas tapi padat, inilah inti dari semua itu. Apa hadisnya? Hadisnya masyur, mungkin antum tahu semua. Nah, anak bacakan ayat untuk membantunya. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa yang bisa ingat hadis itu? Siapa yang apa namanya? Ya, ini apa namanya? Lain barang. <laughs> Siapa yang bisa menjawabnya? Nabi pernah bertanya, ada satu pohon. Pohon itu seperti perumpamaan seorang muslim tidak gugur daunnya dan tersebar manfaat dan faedahnya. Pohon apakah itu kata Nabi? Pohon Nah ini hadis apakah itu? Hadis yang sama maknanya dengan firman Allah yang saya bacakan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hah? Ini mengulang kaji namanya, bagi yang, yang sudah lama mengkaji ini. Hah? ada yang baru yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la tusyrik billahi syai'an wa in kuti'ta au hurrikta itulah hadis itu kesimpulannya yaitu apa jangan kamu berbuat syirik kepada Allah walaupun kamu dipotong-potong dicincang-cincang dan walaupun kamu dibakar sampai gosong Itu dia intinya ya penipitin Azami Allah wa ya pendidikin. Baik. Hadis itu sahih ya. Hadis ini masuk ya penipitin Baik. Dalam riwayat lain dikatakan sah, wa sah. Ya, walaupun kamu dibunuh maupun dibakar. Baik. Itu di kesimpulannya. Apapun ceritanya, jangan sampai masuk dalam lingkaran syirik. Demikian penipitin ya, Sa'di mengatakan menjelaskan hal ini sebagai berikut. Asyirku suruh Allah. Syirik itu tidak diampuni Allah. Litadammunihi al-qadaf rabbil alamin. Karena hakikat syirik itu adalah melecehkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Yang melecehkan manusia saja sudah berat dosanya, ya. Itu hakikat kibir. Itu apa? Melecehkan orang lain, merendahkan orang orang lain. Wala tanabazu bil alqab, wala yaktab dukum ba'da. Ya, melecehkan orang lain manusia saja sudah merupakan satu dosa yang besar. Apalagi yang dilecehkan itu siapa? Rabbul alamin. Jadi syirik itu adalah pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelecehan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menyamakannya dengan makhluk. Alladzi la yamliku li nafsihi darran wa la makhluk yang tidak punya kuasa menurunkan manfaat dan menolak mudarat. Ya, biman huwa malikul malikun nafsi wa Disamakannya dengan Allah yang menurunkan manfaat dan mudarat. Alladzi ma min nikmatin illa minhu, yang mana tidak ada nikmat yang dirasakan dicicipi oleh manusia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wala yadfa'un naqam illahu dan tidak ada yang menolak bala yang tidak ada yang menghindarkan, menyingkirkan bala dan menahan bala itu turun selain dia. di lahul kamalul mutlak. Dialah yang memiliki kesempurnaan mutlak min jami'il wujud dari semua sisi. Wal ghaniyut Dialah yang maha kaya wujud jami' wujudil itibara dari semua dari semua segala sesuatu yang ada. Faman am wa min a'lamid dzulm wa ab'adid dalal adamu ikhlasul ibadah lahu. Jadi merupakan kezaliman yang paling besar dan kesesatan yang paling jauh adalah tidak mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan memalingkannya kepada selainnya. Nah, demikian Ibnu Fiddin, azani Allah wa Dan ya besarnya bahayanya dosa syirik ini lebih kita rasakan lagi apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis ya tentang akan kembalinya umat ini menyembah berhala ya yaitu berbuat syirik artinya apa akan merebaknya kembali e, praktek-praktek syirik ini di tengah-tengah umat manusia di antaranya hadis Nabi yang sahih riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yadhhabul lail wan nahar hatta tuk lat wal uzza. Tidak akan berakhir siang dan malam. Apa artinya tidak akan berakhir siang dan malam? Yaitu tidak akan datang hari kiamat hingga berhala pada uzza disembah kembali. Anak tanya dulu, dalam sejarah berhala Lata dan Uzza masih ada sisanya atau atau, atau tidak? Masih tersisa atau masih ada atau tidak? Tidak ada. Siapa yang menghancurkannya? Ya Rasulullah dengan memerintahkan para sahabat Khalid bin Walid, Muhammad Sufyan, Abu Sufyan dan sahabat-sahabat lainnya untuk menghancurkan berhala-berhala ini. Berhala itu sudah tidak ada lagi, sisanya dia tidak ada, tempatnya sudah terangkat lah, sudah tidak ada lagi, tak terpisah sama sekali, Tidak ada lagi. Ya. Bongkahannya juga tidak ada, ya, situsnya juga tidak ada, tidak ada lagi, nggak nggak jelas lagi di mana tempatnya. Tapi Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman tidak akan datang hari kiamat, ya, tidak akan terjadi hari kiamat hingga ya disembah kembali Lata dan Uzza. Lata dan Uzza yang mana yang disembah? Sementara yang dulu sudah nggak ada. Ya, yaitu apa? Sesuatu yang sama hakikatnya dengan Lata dan Uzza. Ya seperti kubur-kubur yang disembah, tempat-tempat keramat yang diagungkan. Itulah lata-lata dan uzza-uzza yang baru. Ya, bukan lata dan uzza yang, yang dahulu. Demikian bukan fitnah azan ya Allah. Yang jadi. Jadi manusia akan kembali mengangkat atau membuat berhala-berhala seperti yang mereka sembah dahulu pada pada zaman pada zaman jahili pada zaman jahiliyah dahulu, pada masa jahiliyah dahulu yaitu membuat patung-patung atau berhala-berhala yang disembah selain Allah. Tapi bentuknya bukan patung lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan kembali kepada wujud patung seperti yang pertama dahulu. Ya, seperti coba lihat sekarang ini, patung ya, patung-patung banyak dibuat sekarang memang tidak disembah. Tapi kemudian di kemudian hari orang-orang akan menyembah patung-patung itu. Ya, dan Ya, fenomena yang nampak jelas pada hari ini yaitu kubur-kubur yang ditinggikan. Kubur-kubur yang ditinggikan di semua seantero negeri, negeri-negeri Islam, negeri-negeri kaum muslimin. Banyak kubur-kubur yang disembah. Barangkali kalaupun mau dikecualikan cuma di Biladul Haramain saja yang steril dari hal-hal semacam ini. Ya, adapun di negeri-negeri lainnya Ya, sebut saja negeri-negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ya tidak sepi dari hal-hal semacam ini. Contohnya masih mulai dari paling barat lah, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, nyebrang ke Damaskus, ke Syria, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, sampai ke Bangladesh, sampai ke Thailand, Malaysia sampai Indonesia itu semua tidak lepas dari apa? Dari penyembahan-penyembahan kubur. Kubur-kubur yang disembah. Orang-orang datang ke kuburan meminta sesuatu kepada orang-orang yang ada di bawah kubur itu, yang ada di dalam kubur itu. Ya, hampir semua seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalaupun saya katakan tadi, kalaupun ada yang dikecualikan maka mungkin hanya Bila Biladul Haramiyah ya negeri Makkah dan Madinah Makkah dan Madinah ya ini merupakan satu berkat eh, dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ya berhasil Bila Biladul Haramain Hijaz, Najd dan sekitarnya dari apa? dari penyembahan-penyembahan kubur. Nah ini fitnah, fitnah yang menyebar merata ke seluruh antero negeri-negeri Islam seperti yang disebutkan tadi dari barat sampai ke timur, dari timur sampai ke ke barat. Hampir tidak tersisa satu negeri Islam pun melainkan fitnah kubur ini sudah merata di tempat-tempat mereka. Nah, jadi butuh memang ya suatu perjuangan yang ekstra untuk me, me, menamanya, melenyapkan hal ini. Demikian. Dan seharusnya seharusnya ya. ya usaha yang dilakukan oleh para duat adalah untuk menyiterilkan negeri mereka dari hal-hal semacam ini seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkah akan datang sendiri minyak akan mengucur ya dinar ataupun real akan mengucur kan begitu ya kekuasaan akan datang dengan sendirinya itulah dia syarat yang Allah buat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat apa? Ayat 50 surat An-Nur, 55 ya. Ayat 55 surat An-Nur. Syaratnya apa? Ya budu nani wala yusyriku bi Itu syaratnya dan itu telah dilakukan. Telah terbukti, bukan ini terbukti. Bukan nggak terbukti, sudah terbukti, dibuktikan. Cuma sebagian orang masih sombong mempertahankan golongannya, harokahnya. Ya masih apa namanya? Masih bertahan dengan kesesatannya. Nah, Allah tidak beri pertolongan kepada mereka, walaupun mereka merasa golongan mereka tertolong. Tapi pada hakikatnya golongan mereka itu terco tercoba cabit, ya, morat marit, hancur lebur, ya di mana-mana. Bahkan menyebabkan dan menimbulkan fitnah dimanapun mereka berada. Hampir tidak ada negeri yang dimasuki oleh ekwador muslimin melainkan hancur. Ya, data sajalah sendiri. Mulai dari barat sampai ke timur. Gak ada yang membawa berkah, membawa azab, membawa nafama, yang membawa apa? Membawa apa namanya bala bagi kaum muslimin. Demikian kondisi azan ya Allah wa iya Tapi sedihnya, ironinya, orang yang membawa dakwah tauhid ini justru akan disudutkan dengan sebutan Wahabiyah. Hingga dakwah tauhid sulit masuk Malaysia, sulit masuk beberapa tempat. Kenapa? Karena akan dimusuhi oleh penduduk setempat ya dengan apa namanya dengan julukan-julukan yang negatif seperti misalnya Wahabi. Ya seperti Imam Bonjol ya menghadapi kaum adat. Ya, demikian juga di tempat-tempat lain akan menghadapi penentangan dari orang-orang jahil dari kalangan kaum muslimin. Nah demikian Tentunya mereka ini adalah e, golongan yang dibantu oleh syaitan bukan itu. Dibikin pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya Dia mengatakan Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna ma akhafu ala ummati al-aimmatul mudillin al-aimmatul mudillin Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin yang sesat. Pemimpin-pemimpin yang sesat. Yaitu manusia mengangkat orang bodoh jadi pemimpin. Ya, seperti hadis terangkatnya ilmu. Inna Allah la yadurul ilma intiza'an walakin yang yantaji'uhu biqabdil ulama. Allah tidak mengambil ilmu itu, tidak mengangkat ilmu itu sekaligus, tapi Allah mengangkatnya dengan apa? Ku mau mewafatkan para ulama. Ya, mewafatkan para ulama. Nah, jadi dengan berkurangnya ahlu sunnah ini musibah. Makanya kematian seorang ulama ahlu sunnah ini musibah atas umat yang belum bisa, belum tentu tergantikan dengan yang lainnya. Allah. Kenapa musibah? Ya, karena dengan semakin berkurangnya ahli sunnah, dengan semakin, semakin berkurangnya ulama, manusia akan mengambil apa? Hatta izalam yarqa Hingga apabila sudah tidak tersisa dalam riwayat lain lam yubqi alima. Allah tidak menyisakan satu orang alim pun ittakhadhan nas ruhusan juhal. Orang-orang manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin eh, orang-orang jahil sebagai pemimpin-pemimpin mereka ya sebagai pembimbing mereka, sebagai pembina mereka. Ya, demikian Ibnu Fitin. Azani Allah wa Ya, la dia pokok tidak tersisa satu orang alim pun. Ini kondisi yang paling parah. Ya, tidak ada satu pun orang alim. Nah, atau ada tapi menjadi satu yang minoritas dan tidak terpandang. Tidak terkira. Ini juga satu musibah. Ya lebih musibah lagi kalau memang sama sekali tidak tidak ada Akibatnya apa? Manusia mengambil pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang jahil. Waktu ilu. Ya, mereka ditanya, pemimpin itu ditanya dan mereka mengeluarkan fatwa, mereka memberikan jawaban tanpa ilmu, ya diwari ilmin fadallu wa adallu. Mereka sesat lagi menyesatkan. Jadi Rasul mengatakan yang paling aku takutkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin yang jahil. Tadi sudah kita sebutkan bahwa sebab terbesar ter, uh, penyebab dosa yang paling besar apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dosa yang paling besar syirik. Nah di sini musibah. Ya, apabila manusia sudah mengambil pemimpin mereka dari kalangan orang-orang jahil, lalu berbicara berfatwa tanpa ilmu. Akibatnya apa? Sesat dan menyesatkan. Dan puncak kesesatan adalah syirik bukan fikir. Maka dari itu Ya, dan sebagai satu apa namanya kita katakan konsekuensinya adalah wa idza waqa'a alaihi mustayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan jika sudah terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah umat ini, maka tidak akan terangkat, tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Namanya darah. Ya kalau sudah mengucur, tertumpah tanpa hak, ini akan terus berlanjut. Ya, turun temurun. Ya, dendam mendendam balas membalas sampai hari kiamat gak akan berakhir. Nah itulah yang kita saksikan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inahu maya'ish minkum kubadi fasayara istilafan kasir. Demikian juga ya perkataan Ibnu Abbas ketika menjawab pertanyaan Umar apabila ya yaitu kenapa umat ini berpecah belah um, uh, Abdullah bin Abbas menjawab ya Al-Quran diturunkan kepada sahabat dan mereka telah membacanya dan mengetahui mananya. Nanti akan datang kaum, kata beliau, yang membaca Al-Quran tapi tidak memahaminya. Masing-masing orang memahami dengan sudut pandang mereka masing-masing. Nah kalau begitu mereka pasti berselisih dan kalau mereka berselisih mereka pasti akan saling menumpahkan darah. La tarji'u ba'di kufaran yatribu ba'dukum riqaba ba'din kata Nabi. Janganlah kamu menjadi kafir setelah meninggalku ya sebagai sekalian ya membunuh sebagian lainnya, menumpahkan darah sebagian lainnya. Kufur di sini adalah kufrun duna kufrin. Ya, karena kita ini kufrun, kufrun yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin. Baik. Walataku mustahak dan tidak akan terjadi hari kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musrikin. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada satu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrikin Wahatta hatta amun fi'amun min ummati al-autan dan sampai sebahagian kelompok dari umatku kembali menyembah berhala. Ya, ini merupakan ekses dari apa? Kejahilan. Itu pasti sekarang ini, kalau sudah kejahilan merata, bagaimana? Yang tauhid dianggap ya, yang tauhid yang tauhid dianggap kejahatan. Ya, kesesatan. Yang syirik dianggap tauhid. Begitulah kenyataannya. Ya, umat kembali akan menyembah berhala seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk yang lain. Ya, demikian. Jadi ini merupakan satu peringatan bagi kita bahwa yang namanya syirik tidak akan mati, tidak akan berakhir sampai hari kiamat, sampai nanti pada puncaknya yaitu ketika orang tidak lagi mengucapkan takutlah Allah, takutlah Allah, tidak ada lagi orang-orang yang memberi peringatan takutlah kepada Allah Allah Allah bukan mengucapkan Allah Allah ya ya bukan tapi takutlah kepada Allah takutlah kepada dia itu tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada lagi ilmu ya dan Allah orang-orang tidak mengenal lagi Allah maka pada mereka lah terjadi hari hari kiamat itu puncaknya Ibn Fidin. Jadi ya perkara-perkara syirik ini akan terus terjadi di tengah-tengah umat ini Ikhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an baik nah kemudian Rasul mengatakan wa inau sayakunu fi ummati kadzabun salatun kulluhum yaz'umu annahu nabi akan akan muncul nanti 30 orang dajjal pendusta di tengah umatku semuanya mengaku nabi nah adapun orang-orang mengaku nabi sekarang ini sudah banyak bermunculan Bahkan bukan mengaku nabi saja, yang mengaku Tuhan sudah sudah ada juga. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sementara aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sudahku. Nah kemudian setelah itu Rasul menutupnya dengan mengatakan wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansura. Namun di samping itu jangan takut. Itu kan ngeri-ngeri kan? Pemimpin yang jahil diangkat, kemudian apa? Pertumpahan darah, ya, darah muslim tidak lagi dihormati, tidak lagi dihargai. Kemudian apa? Praktek-praktek syirik, penyembahan berhala, praktek syirik menyebar. Nah, itu di akhir zaman itu. Ya, akhir zaman lah. Kalau kita sebut sekarang akhir zaman, seperti yang disebutkan Nabi tadi, sudah kita lihat sendiri dengan mata kepala kita. Ya, kemudian muncul dajjal-dajjal, kan begitu ya? Pendusta-pendusta yang mengaku Nabi sudah kita saksikan. Nah, ngeri, dahsyat, mengerikan horor, seram, bukan itu. Namun di balik itu, di samping itu, jangan khawatir. Karena Allah beri jaminan, yaitu apa? Wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansura. Akan ada juga, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang tetap tegak di atas kebenaran. Mansura. Yang akan senantiasa mendapat per pertolongan. Yang akan terjaga eksistensinya yang tidak akan putus mata rantainya. La yadruhum man fadalahum, tidak akan merugikan mereka, membahayakan mereka. Orang-orang yang tidak menghiraukan mereka hingga datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Taifah mansura Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, Salaf ya, akan tetap eksis. Ya, nggak akan ada satu orang pun yang bisa membendungnya. Kalau bagaimanapun dia membencinya, Membencinya sampai ke ubun-ubunnya. Kan ada sekarang orang benci ahlu sunnah, benci salaf sampai ke ubun-ubunnya. Ya, berusaha untuk menghapus ya dakwah salaf ini tidak akan bisa. Kenapa? Ya dia yang hapus. Nah sebentar lagi dia mati. Dakwah salaf akan tetap ada, akan tetap ada. Ini jaminan agar manusia dapat mengikuti kelompok ini di setiap zamannya. Nah demikian Ibn Fiddin, azanillahu wa iya Karena kelompok inilah yang akan menyelamatkan mereka dari satu pemimpin-pemimpin yang sesat. Al-Ammatul Kelompok inilah yang akan menyelamatkan mereka dari pertumpahan darah selama kaum muslimin. Nah, kelompok ini sangat menghargai darah kaum muslimin tidak menghalalkan darah kaum muslimin. Kelompok inilah yang menyelamatkan mereka dari apa? Praktek-praktek syirik. Karena kelompok ini akan menyuruh kepada tauhid, fitri akan mengajak manusia menjelaskan kepada mereka tauhid dan melarang mereka dari syirik. Dan kelompok inilah yang akan memproteksi mereka, menyelamatkan mereka dari apa? Para dajjal mengaku-ngaku nabi, Nah demikian tadi kejadian Oleh karena itu di akhir hadis Nabi mengatakan wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansura la yadurruhum man qadalahum hatta ya'tiya amrullah. Nah demikian ikhwan fillah. Azan ya Allah wa jami'an dan dengan demikian selesai kajian kita pada hari ini nanti akan kita sambung lagi.